الحمد لله الذي خلق خلق الإنسان من علق والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه الذين يلتمسون الكفر والنفاق أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقيل فمن يأبى يا رسول الله قال التي أنا عليها وأصحابي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tempat dan di malam yang sangat mulia ini malam yang disebutkan sayyidul ayyam wa idul muslimin hari dan malam Jumat adalah hari dan malam yang sangat istimewa yang disebutkan dalam hadis junjungan kita Rasul khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah fiha khuliq adam wa fiha udkhila al-jannah wa fiha ukhrija minha wa fiha taqumus sa'ah Hari Jumat itu kata Rasul sebaik-baik hari. Di hari Jumat itulah Allah menciptakan Nabi Adam. juga hari Jumat Allah masukkan Adam ke dalam surga juga hari Jumatlah Adam diusir dan dikeluarkan dari surga dan hari malam Jumat itu pula lah nanti terjadinya kiamat menurut dalam kitab Jauharul Mauhub hari dan malam Jumat dilipat gandakan amal ibadah kita dari hari dan malam yang lain sejumlah tujuh puluh. Kalau dilai dari hari dan malam Jumat kita beramal satu, tapi kalau malam Jumat dilipat gandakan sampai 70 lipat ganda. Dengan anugerah dan taufik hidayah dari Allah kita bersama-sama pada malam hari ini berkumpul. Baca salawat kepada junjungan kita Rasul. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Amin. ya Rabbal Alamin dan dijadikan sebagai pembendaraan amal kita di negeri akhirat begitu pula sahibul bait yang mengadakan mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang cinta pada Rasul amin ibu bapak saudara-saudara sekalian memang junjungan kita Rasul itu berbeda dengan kita banyak dan kalau kita berbicara masalah keagungan beliau kehabisan waktu Beliau saja diciptakan oleh Allah dari nur. Beda dengan kita min mani yumna. Kita diciptakan oleh Allah falyanzuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Itu kejadian kita dari sperma laki-laki dan sperma perempuan lahirlah kita ke dunia. Ujar adik-adik remaja sekarang, percampuran dari Supermi dan Superman lahirlah paman mulai sudah tunggu dulu senantiasa nur tadi berpindah-pindah ini kita ambil barakah dulu nanti caranya kita bagi doa, mengambil barakat kisah maulid kemudian kita bicarakan tentang agama dan syariat yang dibawa oleh Rasul jangan pun bicara Rasulullah inda dzikril auliya tanzilur rahman diketika dibacakan biografi dan riwayat hidup wali-wali Allah menurunkan rahmat apalagi wama arsalnaka illa rahmatan datunya rahmat Rasulullah akhirnya nur itu terakhir berpindah kepada ayah Rasulullah bernama Abdullah masuk ke dalam rahim Aminatul Zuhriyah Nur itu fatalaqahu sulbu Abdillah fa'alqahu ila batniha wa وأحشاؤها bimaunatillah muhafazatan ala على حق durrati wa وصونها فحملته برعاية ayatillah kama ورد anha hamlan خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا sembilan bulan sembilan hari kawin abah dan mama rasul itu bulan Robi'ah bulan Rajab kemudian lahir 12 Rabi'il Awal Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabi'il Awal 9 bulan. Dua bulan dalam kandungan ayah meninggal dunia min hamlihi lama lama madha syahrani qad wafal manunu aban nabiyil ajwada ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah sama riwayat dua bulan dalam kandungan ayah tercinta meninggal dunia setiap bulan Aminah itu hamil mengandung Rasul mimpinya mimpi nabi-nabi Bulan Rajab berkawin mimpi bertemu dengan Nabi Adam. Bulan kedua Nabi Nuh. Begitu seterusnya. Semua Nabi-Nabi menghabar gembirakan minah bi annaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idha wada'tihi muhammadan li annahu satuhmadu uqbah Kauminah melahirkan nanti anak laki-laki namai Abdullah, namai Ab Muhammad, kemudian dia adalah jadi nabi akhir zaman. Itu sudah diabarkan lewat mimpi. Artinya seorang ibu hamil pada ketika mengandung anaknya, mimpi orang saleh pertanda anaknya yang lahir soleh kalau pada saat dia hamil mimpinya bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi anaknya nanti jadi pejabat tinggi kalau pada saat dia hamil anaknya tadi mimpinya ulama dan aulia anaknya cikal bakal jadi wali kalau mimpinya hingga di kampung hantu <laughs> anaknya kalakuannya jaga jadi hantu begitu seterusnya Kayaknya dulu tertawa belum lagi belum. Sudah hidup mesinnya berdahulu. Nah makanya pada saat ibu itu hamil banyakin membaca-baca Quran khud minal Quran masih wa kaifasita apalagi pada saat membaca Quran dengan niat mudah-mudahan anak yang terdapat dalam kandunganku akan menyenangkan hatiku dan dia akan menjadi aulia Allah dengan berkat Al-Quran yang akan aku baca khud minal Quran masyikta wa kaifasyikta apa niat orang baca Quran Sembilan bulan sembilan hari ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى نقله من مقره من صدفة آمنة الزهرية وهصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ثم ولد رزنجي lahirlah Rasulullah ke alam dunia. Oh, waktu lahir macam-macam. Kejadiannya macam-macam. Ada mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam malam itu lahir Nur membubung naik dari tempat kelahiran junjungan kita Rasul yang ada sekarang naik pesaian antara Syekh Amir dengan Syekh Ali di tempat itu ada di tengah-tengah itu ada tempat perpustakaan Maktabah Al-Mukarramah di situ dulu Rasulullah itu lahir Allah Akbar makanya ulun bersyukur tahun tadi beberapa kali melaksanakan ibadah haji nggak pernah masuk ke tempat itu tahun tadi masuk ke Maktabah itu Alhamdulillah Lihat di dalamnya kitab banyak dan di tempat itu sangat berbau harum Allah 14 abad lebih masa yang silam tempat itu masih berbau harum kayak apa orangnya lah ada kaum akan kita makanya menurut berita sehelai rambut Rasulullah itu masih ada di Turki ada di Turki surban Rasulullah yang hijau itu juga berada di Turki dan dilapis dengan kaca balur yang besar yang tebal masuk ke tempat itu masih berbau harum dilapis dengan kaca balur yang tebal masih berbau harum di luarnya itu aja masih bau harum Ah, itu dasar hebat betul manusianya dasar buju-buju insanul kamil betul-betul la tajidu makhlukan fil wujudi ala mithali tidak bisa kita mendapat sealam jagat seperti Rasul. ada yang mengatakan Rasulullah lahir subuh Isnin itu binatang-binatang kepunyaan Quraisy itu serentak dengan pasih berbahasa Arab di ya Allah baca dalam maulid wa kullu dabbatin li quraisy nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bishara wa ma min hamilin hamalat fi dhalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam Binatang-binatang kepunyaan Quraisy itu semua berpasih dengan berbahasa Arab. Apa bahasanya? Qad dan nabiyul muntada. Kucing tidak mengeong lagi malam itu. Itik tidak berkakak lagi. Bayangkan serentak dengan pasif Qad dan nabiyul muntada. Sudah lahir nabi yang ditunggu-tunggu Allah. Binatang bisa ngomong. Kalinya kimus saja bang bisa ngomong. Allah. Qad dan nabiyul muntada Bukan itu saja. Yang lebih aneh lagi, Baitullah yang berbuncuk empat dengan pasir. Baitullah lidah tidak punya juga tidak berakal seperti manusia dengan pasek berbahasa Arab apa ucapannya setiap sudut sudut yang pertama ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira sudut yang kedua laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum awas itu cecak itu itu cecak ini diam aja diam cecak jangan jangan disimbah-simbah simbah no kawan-kawan simbah pulang oh, terjadilah simbah ada babuntut pulang Siapa karena menyimpannya sudah terlihat. Yang ketiga, omongannya ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka Ya Allah. Buncu yang terakhir apa ucapannya? Ya, ucapannya yang terakhir kat wulidan nabiyul muntadar laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida yang buncu yang ketiga adalah ucapannya apa laqad ja'akum rasulun ya ayyuhan nabiyyu kemudian laqad manallahu alaikum yang keempat adalah qad dan nabiyyul muntazar itu pasih berbahasa bukan itu saja kalau kita bicarakan itu aja habis waktu itu sebahagian kita bicarakan keistimewaan agar sedikit tambah sedikit tertanam Oke itu kah Rasulullah umat oh, dasar hebat eh lalu kamakah wah ini pang tempat kelahiran Rasulullah di sini pang Rasulullah lahir nah di mana tempatnya Rasulullah lahir kemudian di mana Rasulullah berdakwah di tempat mana Rasulullah diinjak-injak kemudian di, di tempat mana Rasulullah dimarahi Abu Jahal sehingga orang ahli tarikh berbeda naik kaji dengan orang tak tahu sejarah orang yang pertama menyusui Rasulullah adalah ibu beliau sendiri tentu ibu beliau Aminatul Zuhriyah yang kedua adalah Tuwaibatul Aslamiyah yang ketiga Halimatus Sa'diyah Aminah Suwaibah Halimah ketiga orang ini sudah ditaksis di Azali bahwa yang bertiga ini akan menyusui Rasulullah فثويبة من بعدها فحليمة من قدر المولى لها أن تسعد نالت من الله السعادة كلها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دلها على أنها حظ موفور sudah ditasis betapa untungnya Halimatus sahdiah kalau uh, rasul ibu rasul itu biasa karena ibu beliau ya menyusui kalau suai batul Aslamnya iya jariah yang dimerdekakan oleh Abu Jahal saking gembiranya Abu Jahal karena berdekatan dengan Rasul yang ketiga orang yang lebih untung menurut kita karena jauh jaraknya antara Bani Sa'ad dengan Makkah perjalanan hampir satu harian bisa menyusui Rasulullah itu Halimatus luar biasa jangan pun menyusui Rasul melihat saja bu pak untung jangan pun melihat mimpi saja bertemu Rasul sudah untung apalagi Halimah menyusui Rasul berapa namanya Halimah memelihara Rasul dua tahun didiamkan di kampung Bani saat dua tahun pisah dengan ibu panjang ceritanya Kemudian dikembalikan karena waktu itu Rasulullah berteman dengan saudari perempuan sesusu bernama Dhamrah di belakang rumah sama-sama dengan adik sesusu Rasulullah yang bernama Dhamrah sambil main-main di belakang rumah turun Jibril lalu melompat Nomrah lapor sama ibu, ibu itu ada anak sampian, anak anak sampian itu ading ulun, itu kakak ulun. Nah Muhammad itu dituruni dua orang laki-laki yang berpakaian serba putih. Dia berabahkan, kemudian dia bedah min nari. nahri. Halimah langsung tabat melompat mencari. Ternyata Rasulullah sudah berdiri muknian launa pucat muka karena pertama kali bertemu dengan Jibril. Nah Halimah takut kalau anaknya nanti dicolek Karena pada ketika membawa bikin kontrak perjanjian dengan kakek Rasul bernama Abu Talib Jaga lah, ini jaga cucuku Abahnya sudah ada lima ini ikam bulan kemila kada karuan awas kan perjanjian lah Halimah ingat dengan janji takut kalau anak angkatnya dicolek orang terpaksa dikembalikan ke kota Mekah iya isfaqatun bipiraqik sedangkan Halimah masih rindu mau kumpul sama Rasul menangis Halimah menyerahkan Rasul kepada ibunya beliau sendiri yakni Aminah menangis karena saking sayangnya cuma situasi dan kondisi kalau anak angkatnya ini nanti dibunuh atau diculik orang berusia Rasulullah 4 tahun Jibril kembali turun berusia Rasulullah 6 tahun sepulangnya dari menziarahi pusara ayah Rasulullah kembali ditinggalkan ibu yang tercinta antara Mekah dengan Madinah pulang namanya Abu Aminah Zuhriyah meninggal dunia dibesarkan Rasulullah oleh kakek beliau Abdul Muttalib dua tahun berselang kemudian yakni usia Rasul delapan tahun Abdul Muttalib meninggal dunia lagi sehingga Rasul usia 8 tahun itu jadi sebatang kara yatim piatu itu saya bilang kepada adik-adik di mana saja bahwa itu sejarah orang besar dijepit dulu kehidupan diucilkan dari keluarga kemudian dipakirkan harta, dimiskinkan harta, orang tidak ada yang menuruti, orang tidak ada yang mendekati. Itu sejarahnya orang dosa. Tidak seperti anak kita hidup di lingkungan keluarga yang elit dan dimanjakan. Kemudian apakah hendaknya kita belikan? Kemudian anak itu apa saja, mau sekolah mana saja, kita manjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu jawab masing-masing. Usia delapan tahun itu kakek meninggal dunia dipercayakan oleh keluarga kepada Abu Talib. Abu Talib saudara daripada Abah Rasul Abdullah. Artinya Mamarina, paman beliau. Semulanya Rasul tidak mau ikut dengan paman. Menangis Rasul. Enggak, biarlah saya sendirian biarlah saya sendirian bisa cari sendiri bisa apa sendiri tidak ada usaha keluarga memberikan bantuan karena fa inna Abu Talib bin kathirul iyal wa qalilul mal afa azidu dalik Abu Talib kata Rasul pamanku miskin harta banyak punya anak apa aku membeban beratkan kepada pamanku Akhirnya Rasulullah dipaksa ikut dengan kehidupan paman Abu Talib. Sejak berusia delapan tahun itulah Rasul pekerjaan beliau. Ra'yul Ghanam. Ra'yul Ghanam mengembala kambing. Coba yang sudah pernah haji membayangkan. Umur delapan tahun membilupak menggiring kambing. Allah Akbar panas daerah kita bagi tidak sepanas daerah Mekah dan Madinah dingin daerah kita tidak sedingin daerah Mekah dan Madinah usia 8 tahun harus menyandang panasnya terik matahari membilu pak menggiring kambing adakah di sana kenaungan? Nah, ada padang pasir tandus. Tegar Rasul menghadapi cuaca yang begitu panas tegar Rasulullah menghadapi cuaca yang sangat dingin hasil daripada membeli ini serahkan kepada paman Abu Talib meringankan beban penderitaan Abu Talib itu sejak berusia 8 tahun muncak kanakan kita Allah gak ada harapan berusia 12 tahun apa pekerjaan Rasul berpindah dari membil upah, mengambil upah, mem, mem, apa, memelihara tanah, menggiring kambing. Yaitu Rasulullah rehnatun ula ilasa. Berangkat kali pertama berdagang ke negeri Syam. Badagang belajar. Kekanakan kita umur 12 tahun apa? Jack Karisma. Sugun, Smash. Suprajet. Agak. Gawi kada bisa. Sepeda motor di pretele. Pacul labrangnya. Pacul lapaknya ya khusus satu lagi pacul lah lantainya coba bangga oh. sudah ada lepas bangga sekolah kada taman bini hendak bakawi kada bisa kawitan meninggal dunia ujar orang bahari harta warisan gak karena kena biar suge habis runtuh gunung runtuh pegawai kada bisa jadi pegawai menapal akhirnya kada cukup gaji kada lah jadi korupsi rakus siapa yang kita percayai sekarang sampai kapi pun terlibat siapa yang kita percayai jujur kan? yang kita percayai siapa lagi wain? pengadilan kejaksaan KPU dan sebagainya apa Allah Akbar berangkat kali pertama ke negeri Syam usia 12 tahun pedagang pertanyaannya apakah junjungan kita Rasul itu rakus dengan harta tidak zuhudkah Rasul itu dengan dunia ini kenapa maka berdagang sejak kecil jawaban cuma satu istighfafan li ammi Abi Talib karena meringankan beban penderitaan Abu Talib kadang mau membarati membarati keluarga tuh kadang mau di mana hasil daripada berdagang akan diserahkan sepenuhnya kepada paman Abu Talib. Nabi punya mamarina beda usaha serahkan hasilnya lalu mamarina anak kita berusaha padahal anak kita sendiri usaha hasilnya inya seorang kalau Rasul mamarina semestinya usia 12 tahun kalau berdagang sudah ya baik-baiknya sudah lawan mamarina tapi Rasul tetap sampai usia berapa? 25 tahun 2 bulan. Yang sedihnya Rasul dalam sejarah itu puncak kesedihan. Tidak ada lagi. Setelah itu beliau gembira. Usia 25 tahun. Kebetulan Atikah waktu itu datang berziarah ke rumah dan sanaknya bernama Abu Talib. Kan dan sanak Atikah sampai ke rumah Abu Talib Rasulullah di beranda depan sambil termenung memikirkan apa yang dipikirkan Rasulullah silih berganti mama dan abah usia sudah 25 asa ada ingat lagi kayak apa mama umur 6 tahun gambar kada ada zaman itu Mama mamaku aja eh, ya Rasulullah kan tak kayak apa porom muka apalagi mama apalagi abah dua bulan dalam kandungan sedih Seorang sudah ganal awak sudah Tuhan lagi kada kan ada apa-apa masih lagi ikut pemerintah silih berganti datang Atikah Mat Muhammad lebay oh usiamu berapa sudah Muhammad kalau tidak salah kata Rasul usia urut sudah 25 tahun. Hah? 25? Enggak. Lihat Muhammad pemuda-pemuda Mekah. 25 tahun sudah berkeluarga. Sudah hidup berdikari. Kau 25 tahun jangan pun punya istri masih menggantungkan nasib sama pamanmu Abu Talib. Pikir Muhammad. Menangis Rasulullah Pikir Muhammad umur 25 tahun. Apa kau tidak punya pola pemikiran masa depan Muhammad masih mengantungkan nasib sama pamanmu Abu Talib? Mana Menangis titik? Apa berkata di hati kecil Rasulullah? Andai kata mama dan abahku hidup, kata kayak ini orang malah melakukan aku. Maklum aja kan seorang kada bau kada abah, Jangan nasibku sudah naga ini kada ba mama kada ba abah tanah jadi nabi mamarina kasar pada kandir naria langsung dipegang tangan oleh Atika diri Muhammad berpikir tangis Muhammad tidak akan memecahkan masalah tangis menambah masalah diam palah bana anak arwah dulat nangis aja dikauin ditarik dengan kekerasan dibawa ke rumah Khadijah badagang atau badagang pulang nah itu sejarahnya akhirnya Atika menyerahkan kepada Khadijah kemudian Khadijah menerimanya agar mendagangkan sebagian hartanya kebetulan malam itu Khadijah bermimpi kawin dengan seorang laki-laki yang paling cantik namanya Muhammad bin Abdullah keturunan Quraisy masa transisi habis masa sedih 25 tahun dua bulan sepulangnya dari negeri Syam berdagang mendapat keuntungan yang sangat banyak Rasul kawin dengan perempuan janda Khadijah kita tidak ceritakan perkawinan Rasul dengan Khadijah itu rame kawin orang tua 35 <laughs> tahun usia Rasul 35 terjadi pembaharuan Baitullah dipercayakan oleh suku-suku Quraisy Rasul meletakkan Hajarul Aswad naik dan bebini orang sugih Rasul jadi sugih dan ada kakanakan kita we oh ya, ini lain bebini anak bus nang laki aru jadi hulun tambahnya Khadijah ikut berjuang Khadijah menyerahkan seluruh kekayaan hampir 40 tahun usia Hashim. Nah ini yang sulit kita cari terakan baik. Bagi kita yang menuruti jejak langkah Rasul ini sulit. Pada ketika hampir usia 40 apa yang terjadi? Hubbiba ilayyal khala. Hubbiba ilayyal khala. Aku setuju menyendiri aku kada katuju lagi bergaul katuju nyepi kada katuju lagi badom bacator berimi di babangku kada katuju lagi usia sudah berapa jangkauan hampir 40 tahun Hobi bagi layal khala itu kada kawat itu sudah Allah meletakkan hobi dalam hati katuju menyendiri wahwa yata'abbadu fi ghari Hira'in Rasulullah mengasingkan diri berangkat dari Mekah sekitar 5 kilo dari Mekah menuju Jabal Nur itu ada mengandung unsur rahasia kenapa kada di rumah beribadah kenapa maka di gua kenapa maka di Jabal Sur tepat usia 40 Jibril turun membawakan ayat lima ayat yang terdapat dalam surah anak dinobatkan menjadi nabi akhir zaman ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaqin ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa kana da'watuhu sirran dakwahnya secara sembunyi-sembunyi bagagawilan bahasa kita ini maukah Islam akui aku Muhammad utusan Allah Allah Tuhan kita jangan lagi nyembah berhala tidak ada resiko kenapa sebab secara sembunyi-sembunyi turun ayat tiga tahun berselang kemudian Pasda' bima tu'mar wa'a'arid 'anil musyrikin wa kanad da'watuhu jahran. Dakwahnya terang terangnya Mulai situlah Rasul kita dicemoohi, dicaci maki. Sian penderitaan berat. Apa penderitaannya? Muhammad berdakwah hendak perempuan cantik. Muhammad hendak jadi raja. Muhammad hendak itu, Muhammad hendak ini, macam-macam. Kada mampan Nabi kada memperdulikan titik jenuh terakhir Rasulullah itu dirancangkan untuk dibunuh. Allah Akbar. Kesian. Nak dibunuh bayangkan Pak sakampungan orang kafir seorangan akan. lo bayangkan penderitaan Rasulullah berat setelah itu Rasulullah tetap tegar tidak memperhatikan pokoknya jalan terus dakwah sampai terakhir Rasulullah itu berusia 52 tahun di Isra dan di Mi'raj kan dihibur 53 tahun berpindah dari kota Mekah menuju Madinah tiraran lidinillah usia 53 tahun 10 tahun Rasulullah berdakwah di kota Madinah beliau melaksanakan hajatul wadah sekitar 10 ribu beserta para sahabat dari kota Mekah menuju dari kota Madinah menuju Mekah wukuf pada ketika berada di padang Arafah Jibril membawakan ayat yang keempat di dalam surah Al-Maidah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina dari ayat itu turut Rasul pulang ke kota Makkah dari Makkah menuju Madinah masih hidup 80 hari turun ayat laqad ja'akum rasulun min ambusikum Rasul masih hidup 35 hari turun lagi ayat yang terakhir wattaqu yauman turja'una fihi ilallah Rasul masih hidup 18 hari akhirnya antara jam 8 jam 9 waktu duha hari Isnin innaka kabayitun, wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atun Rasulullah wafat Senin wafat dikuburkan Rasulullah itu hari Arba setelah pelantikan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq setelah itu kemudian Abu Bakarlah yang menjadi khalifah sudah usai dan selesailah kita mengambil barakah cerita lahir hijrah dan wafatnya junjungan kita Rasulullah sedangkan <laughs> kan kalau kita menerima oleh kan selesai sudah jadi kita lupa jadi tambah iya seantum dua antum ya, ya. itu kan kita mengambil berkah <clears throat> ceramah pula <clears throat> terserah ulun eh anak dia kan anak ada, lain dapat pakai ada bakal pakai kontak lain ada perusahaan gimana gitu kita hendak dapat ilmu pula ya kan yang paling menarik dalam cerita maulidnya Rasul itu lahir Sidin Sidin itu lahirnya sajidan karena kau bayangkan kita mana ada makhluk di dunia ini lahir langsung sujud tidak ada karena ada langsung sujud. Kan begitu. فلما استضى بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه nah sujud ya kayak sujud itu biasa kayak kanguru misalnya ini jadi masalah itu ada ini kada setelah sujud bangkit mengacungkan tangan telunjuk satu ke atas. Allahu Akbar. Nah ini kata kau diatur ya. Allahu Akbar. Karena <laughs> Nah jurang iya pulang, bertambah pulang makhluk saya ini. Apa isyaratnya ini? Sujud mengacungkan tangan telunjuk satu ke atas mengata Allahu Akbar dari dalam artinya lahir ke dunia tujuan adalah sujud ibadah tujuan ke dunia ini bukan ngumpul harta matuan patuan kita lahir ke dunia bukan ngumpul harta bukan mengurusi dunia semata tapi tujuan kita adalah pengabdian dan ibadah pada Allah sujud isyarat dari ibadah nah mampukah kita lahir ke dunia ini men men, menapati tujuan kita hidup adalah ibadah atau kita bergeser dari ibadah kepada dunia semata-mata maka dalam Al-Quran disebutkan mangkana harta dunia mangkana harta dunia نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من, من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 Nomor satu dunia kedua. Maka dunia diberi. Dunia diberi. Kalau kita beribadah tujuan pertama kemudian kita kerja dunia nomor dua. Makanya yang nomor dua ini diberi. Asal kita mau ibadah. Tapi sebaliknya wa yuridu harsal harta dunia Barang siapa di dunia ini bergeser tujuannya dari dunia semata-mata meninggalkan akhirat, kami beri juga dunia wa malahu fil akhirati min nasib di akhirat tidak diberi itu yang sering diwan katakan orang bijak kalau kita menanam padi rumput pasti dapat menanam rumput jangan mimpi menuai padi orang-orang yang alim membawa pengalaman apalagi meningkat pandang kita daripada aulia Allah lihat itu tapi sebaliknya lihat dan bahan pas bapangkong usaha bacari paling dunia itu ibadah tinggal. tujuan hidup adalah ibadah silahkan kejar prestasi silahkan kejar dunia tapi ingat tujuan jangan bergeser saya sudah katakan disinilah kita sekarang ini yang menghalang-halangi kita beribadah banyak banyak dunia aja keramaian dunia luar, tayangan-tayangan televisi aja banyak pada nama hanyutakan kalau dulu Fajira satu aja televisi aja itu kan bukanya waktunya terbatas tutupnya terbatas waktu Uh, tiga 30 tahun, 40 tahun masa yang silam dah ada, cuma radio. 50 tahun masa yang silam di kampung nggak ada apa-apa. Nggak ada. Radio ada. Ada radio. Cuma Mbak antina. Antina paling tinggi. Tinggi pada hubungan. Nah, satu aja. Radio RRI. E, radio Republik Indonesia Nusantara 3 Banjarmasin dengan warta berita itu aja mobilnya radio itu buka sekampungan mendengarkan wah ini radio cuek aja sudah coba bayangkan jaka aja tiga empat bisa jaka tingkir jaka taruk jaka umbaran kapal juga makanya lu sudah sampai akan baru lucu jakub perselisihan paham antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia itu lah ya. Indonesia ini kekuatan senjata Indonesia dengan Malaysia. Indonesia itu timbak terus senjata cuma empat jam selesai. Habis senjata. Terang, Empat jamnya selesai. Tapi kalau Malaysia tujuh hari. Itu kekuatan Malaysia. Singapura empat belas hari. Tapi yang ditakutinya apa Indonesia? Kalau Indonesia minta bantu dengan Cina dan Jepang, maka Indonesia hubungan erat dengan Cina dan Jepang itu yang ditakuti oleh Malaysia. Lebih ditakuti oleh Malaysia kalau-kalau Indonesia mengirim Jakarta tingkir, Jakarta laut dan Jakarta Utara, <laughs> itu selesai. Malaysia itu tiga tahun meja tinggi itu bakal lagi kada kalah jadi lihat kumpul kita sudahnya tayangan api Akademi Pelanjian Indonesia Allah tambah lagi dari Akademi Fantasi Indonesia tambah lagi kondangin kondangin tahu bagi rupiah kondangin mau membuat tutuan guru tapi tahu kondangnya raja kondang, neng kondang, sohibah apa lu banyak ini ini kerja orang anak-anak yang ada usaha dulu ada usaha kayaknya mun alim kayaknya hanya munnya alim hanya tuntun Ya menjadi tuntunan biasa aja dan menjadi etibar kadang-kadang nah inilah orang raja dusta bukan raja dangdut habis hancur masa depan apalagi parabola 150 tayangan dunia bayangkan ada yang sama saya baju dukungan aja panjang terus lagi seorang baju dukungan karena di sana penanyatnya penanyat cawang pulang halang terbujuk pajak sini terus nanti apa hamba dan nanto nanti kada nyari nggak tawa cuma senyum orang sudah wasil kita kembali setelah tujuan ibadah mengacungkan tangan satu telunjuk apa isyaratnya mengasahkan Allah tauhid bilanya salah nenek yang mengasahkan Allah ini terjadi tiga ti apa tiga ti ada lagi tauhid tahwid tarumpak dan tacabul <laughs> itu tiga ti tahwid tarumpak tacabul artinya kada kan bertauhid salah maka itulah kata ulama tasawuf apabila di batang tubuh kita ini ada empat maka kita mendapat titel insanul kami manusia yang sempurna manusia yang kedudukannya lebih dari malaikat apabila di batang tubuh orang itu ada empat Nah ini yang dibicarakan kita. Apakah ada di batang tubuh kita nah ampatnya? Apa tak ada? Bilanya ada, Alhamdulillah berwajahkan manusia tapi bermartabatkan tinggi pada malaikat. Apabila yang empat ini tidak ada, kita berwajah manusia tapi berakhlak dan martabat lebih rendah dari binatang. Belum, Allah. Apa yang empat? Ini Allah memberi lawan di kita bila Allah kada memberi yang satu di antara empat ini kada sempurna manusia itu pertama diberi jasmani lengkap jasmani lengkap mata ada kayak apa aja batang tubuhnya kada lengkap kada sempurna bungas-bungas bang ya cuma sayang sedikit dan ku cacat sekalinya ular dan ku pijak harus sekalinya bulan nah itu kan sempurna bungas ban aja orangnya tapi bajarin rasa bergelombang gitu itu pilai namanya kada sempurna sekarang kita alham istilah kata orang sekarang adalah punya organ anggota yang berada itu kan tujuh organ anggota yang tujuh mata melihat alham telinga mendengar alham mata telinga lidah bisa ngomong alham tangan bisa meraba alham perut dimas bisa dimasukkan nasi makan cagarnya alham tunggu tunggu tunggu dulu bisa makan kalau anak makan nih biar lagi dulu aja sadar masa padas karena mencetak terbang di luar angin tuh aja makan sudah bisa gantung anak-anaknya panci bulan mulai. Ini perhatian sarwan ini gitu kan udah masak gantung panci bergantung panci maka anak-anak ini kan bah gencang kencang bujur orang puluh dua karing dapat enang maaf lah anak pas punya jasmani anggota tujuh khusus mata telinga lidah tangan perut kemaluan ya kayak apa senyum itu ada di bensin ya. aku bulit jangan apa garang jorang laki ulun sama ini oh, itu perlu beliau itu perlu ada gampangan jangan kan nenggah itu perlu lah ada aja tapi kada mau hidup eh. suruhnya boleh kada mau kada mau bangun guring assalatu khairum minan naum kada mau bangun eh. suruh kada boleh alhamdulillah eh, kayak di kokora aja punya kata terlalu kesintup kurang jadi anak bejelon no kura-kura hmm, minggu ke bawah ya apa kura-kura kura gitu. lain gue lain lelakian punya kura-kura itu nang jago bidanya itu nih eh apa aja orangnya lebih bidanya hmm. pupuyuk lawan kita itu bedanya bubuyut itu kalau nyamati garas kita menyamati lemak nah itu. nah hanya raja paham ibu-ibu anak yang alibi orang alabi itu ya. uja orang biu ganjil di alabiu terjadi nah pandang terjadi ih apa nih, be sekalinya ada paham ayam bain talu selesai di atas menara masjid kata aib tentunya tadinya nunggu hitam di atas menara ya. ayam bain talu kan selesai di atas menara masjid ujuk juga ya betul jadi pun direk ayam bain talu di atas menara masjid di ya, halabiu ada orang berjalan melihat di jembatan sapi bata tanduk di tanah paru <laughs> Minggung Tuhan itulah keasaan Allah sapiduk selesai di tanahruh par di tanahnya jadi taruh baca hujan saling labatan tannggung kague is tangguk pak durum kada beisi maka tangguk beisi ke atau aturannya kan durum nang beisi ada gini kata tangguk beisi durum kada beisi durum kada beisi durum kada nukar tangguk beisi tangguk nukar kada beisi banyu kada masih aja bisa tambah ini ntar akhir nang rame filmnya kalau yang tadi itu ngambil berkat tuh serius aja nah lalu diberi jasmani alham andai kata satu aja di antara nang tujuh tuh ada ada kita ada sempurna itu ada sempurna <coughs> jangan naga itu diberi aja berfungsi kada ada sempurna juga misalnya mata bagus aja tapi kayak kelikir kagak <laughs> melihat kekijut ada apa ada sempurna ada sempurna ada kalau orang operasi ini jadi ya Allah ada sobat tamuan menjiling mau tetap menjiling aku sekali gigi kan beri gigi aku lagi gitu, aku napa maklik jadi kalau orang tasawuf itu memikirkan alham sehingga banyak di lidah alham melihat orang pijak alham melihat pulang orang rekod karena aku berjalan alham tapi jangan nyaring <laughs> jadi nyaring tampilnya melihat lihat orang pijak alhamdulillah aku melihat pijak ada pijaknya pijak alhamdulillah aku melihat eh ngapang teh jadi kelahian padahal orang alabiu kok ubah kasa coba lah orang pesawat neraka itu kan ingat jalan Allah Ta'ala hilangi orang garing muntung pilar itu Wah. Wah, wah, wah. Pada kada bisu kada asalnya kada bisu. Cuma kada sampai. Kada wani nawakan kita. Gitu. Malah kita bersyukur Allah di dalam hati. Jangan mengucap kan ya. ini, kenapa bersuara? Eh, Alhamdulillah, aku kau bersuara. Eh, jam aja lah jaga ya. itu aku jangan. tidak boleh gitu menghinakan. Ya. Kadang asal mengontak jenang itu nak melihat orang pijat melihat orang napilai berjalan itu semakin nampak Allah Ta'ala di situ semakin nampak nampaknya tuh gitu, kita nang diberi Allah tuh makaya apa menyukurinya kalau orang picak dosa di mata kada untung inya tapi pulang pahala di mata kada rugi benar gue Bujuk ada kalau punya kada melihat kan kada melihat dosa di mata kada kan danya Tapi pulang keuntungan di mata kada kan dapat juga. Hakun nah, keuntungan di mata kita. ada bijak. Tapi mensyukurinya maka waqalilum min ibadiyas syukur. Iku iku mana ini ikut semua jasmani dan rohani alham roh maka roh ini kalau kita lihatlah kalau kita lihat secara dari itu dihina ya lah orang tasawuf fakul nafasin min jauh jauharatun nati matalah kata Imam Ghazali setiap nafas yang turun naikkan laksana untayan mutiara yang mahal sekali kita keluarkan laksana untayan mutiara yang mahal harganya dan orang menilai lantaran hina terhadap nah, bagaimanapun orangnya sakit parahnya obat sudah tapi napas masih ada orang masih sayang dan hormat orang karena kada wani orang kada tidak berani orang apa menguburakan nah dua hari dan ini tapi inaknya ada mata berapa sudah organ anggota diam sudah mandak tapi nah kadewa wani orang murah tapi sebaliknya kalau hina nih ada manciling mata tapi ada sih hinak kan kubur akan dora bujur aja kan alham kita miliki sudah dua ditinggal dua lagi manusia yang sempurna jadi syukur banyak kita itu yang ketiga Allah memberi lawan kita adalah akal itu nilainya besar nang dua di sia-sia nang dua tadi sia-sia kalau nang ketiga ini ada jadi semakin satu dua tiga empat makin mahal harganya musianya ada lengkap enaknya ada lengkap begarak dan sebagainya tapi nang ketiga ini eh, ada bakal <laughs> kuring kuring itu lanjang nah jadi bininya kumah aja supat nah apa kerang juga anggar langgang jadi seikong itu hanya matinya belum hidupnya akal di darinya jangan mengakali orang ini membunguli orang membunguli pesantren hantuknya di pesantren membunguli orang membunguli, membunguli lah, apa duit masjid habis hantuknya, pada dapat perhitungan duit rakyat ada saja lagi ya nih bakal orang itu nampak cacak tadi kan? <laughs> Ayo tanang aja itu iya. cacak bila cacak bini pala lakian tuh cacaknya cacak bini. Bila simbah bini berubah jadi cacak laki. <laughs> Bingung orang nah apa saja cacak. Kita boleh ke pulang. Alhamdulillah diberi akal. Akalnya jadi nilai ini. Yuk mana gagahnya? gajah lawan kita gajah lawan kita gajah juga ada tahan merimpong jangan gajah sapi aja oh bisa no capek-capek mana anak kita mau teh orang beliau ini bisa sapi kan kileknya aja oh capek-capek bayar mau mau teh ya kan paksi paksi apa ini? gagahnya gagah siapa ya, pada kita istimewanya kita satu aja lagi akal manusia tidak punya ensang seperti mana ikan kalau dia menyalam lebih lama manusia daripada ikan ya kan? manusia tidak punya sayap seperti burung tapi kalau manusia terbang lebih lama manusia terbang daripada burung karena apa sebab nih akal diberi al aklu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil akal itu adalah pemisah dan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil antara tegah dengan perintah maka itulah orang kadaba akal lepas kewajiban jadi pun anak perai sembahyang ada caranya jangan bakal goreng goreng mana jurang nak kawin nggak jurang? Iya nggak jurang. Bakal itu dia Jadi kawin kurang kurang Disuruh kita kawin ke jurang. Ayo kan? Itu jurang ada bakal ada maakali. Alhamdulillah. Dua kali dua berapa jurang? ada penyerbuan itu naranya apabila disambat dua kali ya kan bila disambat sekali kata kau dimakan sambat dua kali lalu kau dimakan sambat sekali kata kau dimakan tikus sambat dua kali aru burung tikus ya Pak melancong kawan nih ada simbanya ke aku. Simbanya ke aku ambil Terjadilah simbah bagi kamu. Ya Berdiam aja nak ikut bawa Dua dan ganjil. Dua sekali ini ganjil sedang ambil. Allah. Binatang tuh tak lucu juga. Empat permisi. Tapi kadang mangga tukang baca. Orang mengaji. Coba bayangkan ya. Tikus saja masuk jadi lucu ya kan? Kemana tujuh Aku berdiam aja yang takut dengan aku buka Aku juga mestinya Ramai aturannya lah aturannya berdiam ngawalin jalannya tuh ngalih sawar enggak aku kan juga tanya mau loncat saya sudah kembali itu namanya tempat lucu akal diberi alhamdulillah pikirkan macam mati pikirkan matinya kita kan yang binatang bakal pulang jakanya kita tuh bakal memikirkan jakanya matinya manusia tuh kan depan tanggung jawaban lagi ini mati tinggal ya semua ya karena apa bakal dimandiin dibungkus dengan kain kapal dimasukkan diiringkan dengan bacaan yasin ditalkinakan pula menunjukkan bahwa kita setelah mati itu ada hari pembalasan itu kan nali-nali gue pikirnya tak sudah ada hari pembalasan jangan kada lagi mati kada dapat sudah lempar aja nah pertanyaannya kalau sudah tahu kita bahwa ada hari pembalasan kenapa dunia ini kulir bama asokan masuk aja iya. ada tikus tadi kan ada <laughs> pembicaraan aja nggak masuk udah <laughs> gampangan nggak meluncat orang takutan gak ada gampangan iya, iya, <laughs> kita beli kibur akal dibalik syukur alham jasmani ada rohani ada akal ada lebih mahal daripada 62 tadi. Nah pada tadi akal. Dan akal ini kan ada tentu anaknya di otak. Maka itu di dalam kitab apa namanya di dalam kitab eh Ihya Ulumuddin akal itu adalah latifah yang diberi Allah benda yang kada kawat abstrak kalau pun setiap orang berutak bakar, ada tentu banyaknya pembanyak utak ada sih akalan Allah memberi karena itu erat hubungannya lawan hati hati merancana si masuk segala informasi sang penentu akan gawe kada gawe kada Allah mahalih manusia nih nang mamahalakan tuh akal makanya kalau manusia kada bakal larang, larang sapi saiko dah maraguran Jurong maragu ini eh. Nganyok kata ini marah maragu ini Nah sekarang kita bakal syukuri akal Syukuri Dan kita gunakan akalnya untuk tafakur Zikir lawan Allah Kemudian baca Quran Perintah sang akal Dan tahu kita yakin Bahwa kita akan menemui kematian Tiga Yang terakhir yang paling mahal kali ditangguh ini karena kau ditangguh tangguh nenek yang keempat ini adalah hidayah bilanya empat dibakumpul di jiwa manusia ya jasmani rohani akal dan hidayah apa itu hidayah bimbingan dari Allah subhanahu petunjuk yang diberikan Allah kepada hamba daripada mahalnya hidayah ini sampai junjungan kita Rasul dengan setiap saat dan setiap selesai sholat beliau memohon kepada Allah Allahumma inni as'alukal huda minta bimbingan dari Allah ayu jama gitu na jauh tapi petunjuk Allah ada berangkat subuh batatai lawan masjid gitu ya, pada turun jangan bingung Allah kada memberi hidayah jelas ya majelis taklim dekat tidak bisa hadir tapi ada yang jauh mulai hulu sungai datang jangan bingung disitulah sudah kita dapat bisa mengantisipasi dari sifat sombong dan takabur Alhamdulillah aku diberi Allah petunjuk jakanya aku kada diberi Allah Ta'ala petunjuk aku kada kau hadir sekarang aku hadir aku diberi petunjuk oleh ayam parmu kusyukuri bukan sebaliknya kalau dia lupa bahwa itu hidayah dari Allah bah ada apa ada bukannya di Jakarta kau hadir nah seorang lah jauh-jauh kau aja tuh lah inya kada tahu hidayah ini pemberian cukup sampai di sini pertemuan kita kadang aja berulang hendak lagi apa <laughs> Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Walaupun pembicaraan kita tidak begitu terarah, tapi mudah kita menyimak yang empat tadi tanda kita bersyukur bahwa kita diberikan jasmani, kita diberikan rohani, kita diberikan akal, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambah-nambahkan lawan di kita empat faktor ini sehingga kita bisa mengatasi segala dan mengantisipasi daripada era globalisasi yang menghanyutkan kita dari pengabdian dan ibadah kepada Allah. sahibul Said dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.